بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid Memasuki babu maja'a fi sihri Bab tentang sihir Bab yang keberapa itu? 24 bab tentang sihir. Ini adalah sebuah bab penting dalam pembahasan tauhid. Salah satu perusak tauhid yaitu mempelajari sihir mengamalkannya ataupun mengajarkannya bahkan sekedar ridho atau setuju dengan sihir juga termasuk kekafiran sihir termasuk kekafiran yang merusak tauhid kita dan ini termasuk yang paling banyak tersebar di masyarakat dan seringkali tanpa mereka sadari bahkan ada yang menganggap sihir itu ada yang hitam, ada yang putih. Ada ilmu hitam, ilmu putih. Padahal dalam syariat tidak ada itu semuanya. Mau sihir hitam, sihir putih sama saja itu adalah kesyirikan dan kekufuran. Hanya perbedaannya yang mereka sebut ilmu putih atau sihir putih diembel-embeli dengan doa-doa atau bacaan-bacaan dari Al-Quran tambah-tambahkan saja. Pada hakikatnya yang dia lakukan adalah amalan setan. Minta tolong kepada syaitan cuman untuk menipu orang suka ditambah-tambahi dengan lafaz-lafaz berbahasa Arab. Dan seringkali lafaz berbahasa Arab itu sebenarnya bukan berdoa kepada Allah, bukan meminta kepada Allah, tetapi memohon kepada syaitan. Kadang para dukun itu membaca satu ayat kemudian disisipi dengan satu atau dua kata yang mengandung permintaan kepada syaitan. Intinya adalah tidak ada dalam syariat sihir putih, sihir hitam atau ilmu putih, ilmu hitam tidak ada. Semuanya adalah sihir termasuk kesyirikan dan kekufuran. Ya. Penulis rahimahullah taala menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan kufurnya sihir. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan sungguh mereka telah mengetahui bahwasannya apa yang mereka tukar itu yaitu sihir ditukar dengan kitab Allah, diganti. Kitab Allah diganti dengan sihir. Mereka telah mengetahui apa yang mereka tukar itu menjadikan mereka di akhirat kelak tidak memiliki bagian. Surat Al-Baqarah ayat 102. Jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi merekalah yang paling masyhur, yang paling getol dalam melakukan sihir. Sampai-sampai Rasulullah SAW pun pernah disihir oleh mereka. Nabi Muhammad SAW pernah disihir. Dan itulah sebab turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas. Surat Al-Falaq dan An-Nas turun dalam rangka melawan sihir orang-orang Yahudi tersebut. Ya. Jadi ayat ini berbicara tentang orang Yahudi, khususnya orang Yahudi di masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka menukar kitab Allah. Maksudnya mereka tinggalkan kitab Allah, mereka tinggalkan para nabi dan mereka mengikuti tukang sihir. Mereka mengikuti tukang sihir. Dan dahsyatnya lagi, mereka bilang sihir ini adalah ajaran Nabi Sulaiman. Maka dalam ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala telah membantah mereka. Allah menyingkap siapa yang mengajarkan sihir kepada mereka. Kata Allah, "Wa ma kafara Sulaiman, walakinna asy kafaru yu'allimuna nasa sihra." Nabi Sulaiman tidak kafir. Kenapa? Karena beliau tidak melakukan sihir. Maka ayat ini adalah pengkafiran terhadap para penyihir atau orang yang melakukan praktik sihir. Allah katakan Nabi Sulaiman tidak kafir. Karena ini bantahan terhadap tuduhan orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan ini warisan Sulaiman. Maka Allah mengatakan Nabi Sulaiman tidak kafir. Maksudnya tidak mengajarkan sihir tidak pula mempraktekannya, tidak juga mempelajarinya. Tapi yang beliau dapatkan dari Allah adalah mukjizat bukan sihir. Kemudian Allah tegaskan, "Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Tetapi yang kafir itu adalah setan-setan. Dikarenakan mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi salah satu kekufuran syaitan adalah mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi asalnya sihir itu dari syaitan. Ya. Dan ayat ini juga tegas. Allah mengatakan, "Malahu fil akhirati min Apa yang mereka tukar yaitu sihir itu menjadikan mereka tidak memiliki bagian di akhirat. Artinya nggak ada kesempatan masuk surga berarti mereka kafir dan kekal di neraka untuk selama-lamanya. Sebagaimana juga Allah tegaskan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani dan seluruh kaum musyrikin, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani tempat mereka di neraka jahanam mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Jadi maksud mereka tidak memiliki bagian di hari kiamat kelak atau di akhirat, mereka tidak ada kesempatan untuk masuk surga lagi. Masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ya, Ini ayat yang pertama yang menjelaskan tentang kekafiran sihir. Kenapa sihir itu kufur jamaah sekalian? Paling tidak ada dua sebab. Paling tidak ada dua sebabnya. Ya. Sebab yang pertama karena minta pertolongan kepada setan dan mendekatkan diri kepada setan dengan berbagai macam bentuk pendekatan diri macam-macam yang dibuat tukang sihir itu supaya setan mau membantunya. Dan gak mungkin setan membantu manusia tanpa ada sesuatu di balik itu. Pasti ada sesuatu yang menjadi targetnya, yaitu agar kita menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Makanya jemaah sekalian, tukang sihir itu dia makin kafir kepada Allah makin banyak setan yang akan membantunya. Dia semakin sakti karena dibantu oleh setan-setan tersebut. Macam-macam yang disuruh setan. Paling tidak disuruh bermohon. Kadang disuruh menyembeli hewan sebagai tumbal, sebagai pendekatan diri kepada setan. Bahkan tidak jarang disuruh menjadikan manusia sebagai tumbal. Kadang keluarganya sendiri, anaknya sendiri dijadikan sebagai tumbal untuk syaitan tersebut. Iya. Jadi macam-macam yang dilakukan oleh para tukang sihir tersebut makin kafir dia kepada Allah, maka setan semakin banyak untuk membantunya. Iya. Ini yang pertama jemaah sekalian. Sebab yang pertama, Kenapa mereka kafir? Karena mereka bekerja sama dengan syaitan, mereka melakukan pendekatan diri kepada syaitan, berdoa dan bermohon kepada syaitan. Yang kedua, karena mereka mengklaim tahu ilmu gaib. Dan Allah telah menegaskan dalam surat An-Naml ayat ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, orang yang mempercayai para tukang sihir atau meminta jasa mereka, dia juga hukumnya sama dengan mereka. Kenapa? Karena pada umumnya mereka percaya bahwa para tukang sihir itu tahu perkara gaib. Ketika mereka percaya, maka mereka telah menyamakan tukang sihir itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini dua sebab mengapa mereka dikafirkan. Dan Allah sendiri yang telah mengkafirkan mereka di dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Syekh menyebutkan ayat yang lain yaitu surat An-Nisa ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'minuna bil jibti wa tagut." Mereka beriman kepada al-jibit dan tagut. Jadi ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir. Iman mereka tidak murni kepada Allah. Mereka juga beriman kepada al-jibit dan tagut. Apa itu jibit jemaah sekalian? Syekh menyebutkan penafsiran para ulama. Qala Umar Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Al-jibtu as-sihru." Yang dimaksud dengan al adalah sihir. Jadi, siapa yang beriman kepada sihir berarti dia kafir kepada Allah. Siapa yang percaya kepada sihir berarti dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ayat An-Nisa 51. Wat-taghut asy Sedangkan Togut kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah setan. Walaupun ulama banyak penafsiran tentang makna Togut. Kenapa Umar mengartikan setan? Karena setan adalah jenis Togut yang paling besar. Jadi Togut itu banyak penafsirannya, namun setan adalah jenisnya yang paling yang paling besar. Oleh karena itu, Syekh juga menyebutkan penafsiran sahabat yang lain, sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Apa yang dimaksud dengan tabut? Kata beliau, at para tabut itu adalah kuhanun, para dukun atau para tukang sihir. Mereka lah tabut. Jadi ayat ini berbicara tentang kekafiran tukang sihir dan orang yang percaya kepadanya. Karena mereka itulah salah satu jenis togut. Dan dalam ayat yang lain yang kita bahas di bab yang pertama, ayat kedua surat An-Nahl ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan Wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah tagut. Jadi ini dua hal yang nggak mungkin ketemu. Menyembah kepada Allah dan menyembah kepada tagut atau tidak menjauhi tagut. Maka Allah perintahkan melalui lisan para rasul, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Nah, di antara makna tagut, kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu adalah kuhan, para dukun atau para tukang sihir. Siapa yang mempercayai para dukun atau para tukang sihir, berarti dia tidak beriman kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, "Kana yanzilu alaihi musyaitan fi kulli hayyin wahidun." Bahwasanya para dukun ini setan turun kepada mereka. Setan turun kepada mereka. Dahulu di kalangan bangsa Arab di setiap satu tempat atau satu daerah atau satu suku ada satu setan yang turun kepada mereka. Jadi luar biasa. Syaitan menyesatkan manusia. Bisa dengan cara langsung, bisa juga dengan cara tidak langsung. Dan kadang dengan cara tidak langsung ini lebih dahsyat. Seperti apa jemaah sekalian? menggunakan kaki tangan mereka dari kalangan manusia, menggunakan setan-setan dari kalangan manusia. Itulah para dukun dan tukang sihir. Ya. Dan subhanallah dahsyatnya sebagian para dukun dan tukang sihir di satu kampung kadang dipanggil kiai, kadang dipanggil ustaz atau seorang dai atau kepala adatnya atau kepala sukunya. Dialah yang menjadi dukun mereka tanpa mereka sadari. Dia menerima perintah dari setan. Setan mengatakan, kalian harus bikin sesajen. Kalau tidak nanti akan ada korban. Dan seterusnya jemaah sekalian. Apa yang diperintahkan oleh setan itu yang dia kabarkan kepada masyarakatnya, kepada umatnya untuk mereka lakukan. Jadi ini termasuk metode syaitan untuk menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan dan kekufuran. Kata sahabat Jabir, "Kana yanzilu alaihim syaitan fi kulli hayyin wahid." Setan turun kepada mereka di setiap satu tempat ada satu setan yang bertugas untuk menemui para dukun tersebut dan untuk menyesatkan manusia. Ya, di antaranya sudah kita bahas mereka mencuri berita dari langit yaitu mereka ber, naik sampai ke langit bersaf-saf kemudian sampai di satu tempat di bawah langit di awan lalu dari situ mereka bisa mendengarkan ucapan para malaikat tentang apa yang akan dilakukan oleh malaikat besok atau di masa akan datang yang Allah tugaskan kepada para malaikat lalu mereka bisikkan kepada para dukun. Kemudian dukun tampil di depan masyarakat sok tahu, sok pintar. saya akan dia memiliki kelebihan bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan padahal dia menerima berita dari setan. Sudah kita bahas hadis tentang itu. Bisa dilihat lagi di kitab tauhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan mengapa para dukun Kadang-kadang benar yang dia katakan. Dia bilang besok terjadi ini dan itu. Tahun depan terjadi ini dan itu. Ternyata benar. Ternyata benar. Karena dia menerima berita dari setan. Setan mencuri dari pembicaraan malaikat. Para malaikat yang Allah tugaskan, nanti kalian melakukan ini dan itu di bumi. Belum sempat malaikat melakukan. Malaikat berbicara di langit. Setan mencuri dengar. Kemudian disampaikan kepada para dukun. Lalu para dukun tampil di depan masyarakat, sok tahu, sok pintar, seakan-akan dia punya kelebihan khusus, bisa mengetahui perkara gaib. Padahal itu hasil dari menyembah setan. Kemudian setan mau membantunya. ya Walaupun setan-setan itu dilempar, tetapi kata Nabi saw mereka kadang bisa menyampaikan sebelum kena lemparan bintang. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk, "Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan kami jadikan sebagai alat-alat untuk melempar setan. Kata para ulama, maksudnya potongan-potongan bintang itu diambil oleh para malaikat untuk dilemparkan kepada setan-setan karena mereka mencuri berita dari langit. Iya. Jadi jemaah sekalian, bab ini menjelaskan kepada kita kufurnya tukang sihir dari dua sisi. Yang pertama karena mereka menyembah syaitan dengan berbagai macam bentuk penyembahan atau melakukan kesyirikan yang diperintahkan oleh syaitan. Yang kedua karena mereka sok tahu perkara gaib meramal-ramal perkara gaib dari hasil mendapatkan informasi dari setan-setan tersebut. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Barangkali sebelum kita tutup ada tanya jawab saya persilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya setan mencuri dengar perkataan malaikat. Bukankah atas izin Allah mereka juga tahu bahwa ada setan yang dengar perkataan mereka? Baik. Tentunya kita mengimani semua yang terjadi di alam ini atas izin Allah. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali dengan izin Allah Baiknya maupun buruknya maka dari itu Nabi SAW mengatakan Antuk mina bil qadari khairihi wa syarri Engkau beriman kepada takdir Allah Baiknya maupun buruknya Maksudnya baik dan buruk Terjadi dengan izin Allah Kehendak Allah dan ciptaan Allah Apabila Allah kehendaki terjadi Apabila Allah tidak kehendaki Tidak mungkin terjadi Dan Allah diantara namanya adalah Al-Hakim Yang maha hikmah Yang maha bijaksana Allah tidaklah mungkin menetapkan sesuatu kecuali mengandung hikmah di balik itu semuanya. Hanya saja jemaah sekalian permasalahannya hikmah-hikmah itu kadang kita bisa mengetahui, kadang kita tidak bisa mengetahuinya. Dan kadang kita bisa mengetahui karena ada dalil yang mengabarkan. Kadang-kadang bisa kita pahami dengan akal yang sehat. Iya. Yeah. Nah inilah yang jadi masalah. Kalau kita bisa pahami dengan akal yang sehat, akal kita terbatas. Akal kita terbatas, tidak semua hal yang bisa kita singkap hikmahnya. Tidak semua hal yang bisa kita singkap hikmahnya. Iya. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Allah pasti maha hikmah Allah menentukan sesuatu pasti ada hikmah. Hanya saja hikmahnya itu kadang bisa kita pahami, kadang masih sulit kita pahami. Dan kadang juga sekarang belum kita pahami, di kemudian hari ternyata kita paham. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, ada hikmah secara umum yaitu sebagai ujian bagi kita. Ini hikmah secara umum. Adanya orang-orang kafir adanya syaitan, adanya para dukun sebagai ujian bagi kita. Bahkan Allah pernah menurunkan dua malaikat. Allah pernah menurunkan dua malaikat yaitu Harut dan Marut untuk ujian bagi kita dengan sihir. Tetapi dua malaikat itu sebagaimana firman Allah wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur dan tidaklah dua malaikat itu yaitu Harut dan Marut mengajarkan sihir kepada manusia sampai mereka mengatakan innama nahnu fitnah kami ini hanya ujian kami ini kami ini hanya ujian fala takfur maka janganlah kamu kafir maksudnya kamu jangan belajar sihir kalau kamu pelajari sihir, kamu kafir. Kalau kamu tidak mau pelajari sihir, maka kamu lulus ujian. Tentunya malaikat di sini tidak kafir karena mereka lain. Mereka ditugaskan khusus oleh Allah untuk menguji manusia di masa itu. Jadi ini diantara hikmahnya adanya kesyirikan dan kekafiran ada ujian bagi kita. Iya. Dan pada kenyataannya tidak semua yang lolos ujian. Ya. Dan juga hikmah yang lain masih sangat banyak. Dengan adanya perbuatan dosa terbesar tersebut, kita pun berdakwah, kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan kita berjihad melawan orang-orang yang melakukannya apabila telah terpenuhi syarat-syarat jihad. Inilah di antara hikmah-hikmahnya. Barangkali demikian Pak. Wallahu alam. Mungkin ada yang lain silahkan. Silakan Pak. Maaf kurang kedengaran Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, pernah sesuatu kali saya diajak teman saya ke daerah Ciamis itu dia memang eh, tanah ke leluhurnya di sana dan saya tidak tahu menahu intinya saya diajak ke sana tapi di saat saya ke sana itu saya bawaannya bawaannya itu niatnya pengen ibadah ibadah terus saya sholat sholat tapi tidak tahu pas suatu hari kedua saya sekitar antara jam setengah sembilan malam itu uh, antara tidur dengan tidak tiba-tiba saya itu jatuh seperti bola api ke, ke dada saya kan dia mentang itu Ustaz apakah itu termasuk salah satu dari sihir dan saya juga tidak tahu apa maksud dan tujuannya karena saya tidak sama sekali kan, punya niat jahat ya. Jemaah sekalian, gangguan setan itu bisa jadi ada dua sebab. Pertama dia mau mengganggu sendiri, yang kedua karena dia disuruh tukang sihir. Dan kita nggak bisa memastikan, ya. Dia ganggu pun itu kadang-kadang banyak sebabnya. Kenapa dia mau mengganggu? Kadang-kadang kita menyakiti dia tanpa kita sadari. Ya. Tanpa kita sadari. Jadi intinya adalah kita harus melindungi diri. Melindungi diri dengan ibadah-ibadah. Dengan pendekatan diri kepada Allah. Dengan iman dan takwa. Inilah sebesar-besarnya perlindungan dari gangguan syaitan. Makin kita dekat kepada Allah, maka setan makin jauh dari kita. Setan makin jauh dari kita. Makin kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan kita makin lemah. Setan yang mau menggoda kita makin lemah. Walaupun bukan berarti kita sudah bebas dari gangguan, tetapi melemah. Dan itulah hikmahnya. Salah satu penjelasan para ulama tentang makna syaitan diikat di bulan Ramadan. Diikat di bulan Ramadan. Iya. Yeah. Wa pati syaitan setan-setan itu diikat. Di antara maknanya dijelaskan para ulama itu karena kaum muslimin mendekatkan diri kepada Allah. Maka pengaruh setan melemah. Pengaruh setan melemah, ya. Tetapi kalau kaum muslimin tidak mendekatkan diri kepada Allah atau tidak berpuasa dengan sebaik-baiknya, maka dia tetap akan bisa dikuasai oleh syaitan walaupun syaitan itu dalam kondisi terikat. Makanya disebut terikat bukan berarti mati. Bukan berarti dia sudah nggak bisa menggoda, cuman dia menggoda dalam keadaan tidak leluasa. Ditambah lagi kita berpuasa, maka dia makin sulit untuk menggoda kita. Iya. Jadi ini salah satu benteng kita. Demikian pula zikir pagi dan petang. Itu zikir pagi dan petang luar biasa. Kalau kita perhatikan makna-maknanya mengandung permohonan kepada Allah agar dilindungi dari syaitan dan dari tukang sihir. Ya, di antaranya kita membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Dan sihir itu sebenarnya lemah jemaah sekalian. Sihir itu sebenarnya lemah. Jangan kita takut. Jangan kita takut. Sihir itu sebenarnya lemah. Menunjukkan kelemahannya, Rasulullah SAW mengabarkan, siapa yang mem memakan tujuh butir kurma ajwa Madinah di pagi hari. Kalau di waktu puasa ya di waktu sahur. Ya, jangan pada subuh batal puasa. Makan di waktu sahur. Siapa yang makan tujuh butir korma ajwa Madinah, maka tidak ada satu sihir dan racun pun yang akan membahayakannya di hari itu. Tidak ada satu sihir dan satu racun pun yang bisa membahayakannya di hari itu. Tapi jangan coba makan racunnya. Ya. Karena minum racun hukumnya haram. Nabi SAW mengatakan tujuh butir korma ajo Madinah. Siapa yang makan di pagi hari, tidak ada satu sihir ataupun racun yang membahayakan. Ini menunjukkan sebenarnya sihir itu lemah. Sebenarnya tipu daya syaitan itu lemah. Maka jangan kita takut, melainkan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata para ulama, kalau tidak ada korma Ajwa Madinah maka mudah-mudahan korma yang lain juga bisa korma yang lain juga bisa tapi kita yakin itu hanya sebab itu hanyalah sebab dan Allah yang melindungi kita dan sebab yang paling besar adalah minta perlindungan kepada Allah perbaiki iman kita mendekatkan diri kepada Allah kuatkan tawakal kita jadi itu yang paling penting Mau dia ganggu kita karena dia ingin ganggu sendiri atau disuruh oleh tukang sihir, yang paling penting bagi kita adalah melindungi diri dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi jemaah sekalian, seandainya seseorang kena sihir, itu pun bukan berarti menunjukkan dia orang yang lalai. Tidak otomatis. Walaupun bisa saja demikian. Orang yang kena sihir karena dia lalai. Dia lalai beribadah. Dia lalai berzikir. Dia lalai dalam meminta perlindungan kepada Allah. Iya. Padahal jemaah sekalian, doa-doa minta perlindungan itu singkat-singkat. Di antaranya sudah kita bahas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa mendatangi satu tempat kemudian dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq maka tidak ada satupun yang bisa membahayakannya. Tidak ada satupun yang bisa membahayakannya sampai dia pergi dari tempat tersebut. Iya. Jadi bisa saja orang yang terkena gangguan setan karena kelalaian. Tetapi jemaah sekalian tidak selamanya karena itu. Bisa jadi dia sudah berusaha menjaga diri, mendekatkan diri kepada Allah, namun memang Allah menguji dia dengan sihir. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditimpakan sihir orang-orang Yahudi kepada beliau. Ya, walaupun kata para ulama, sihir yang mereka kirim bermaksud untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi pengaruhnya enggak enggak banyak. Pengaruhnya hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkhayalkan kepada beliau seakan-akan beliau sudah melakukan satu pekerjaan padahal belum padahal belum makanya ulama mengatakan jemaah sekalian sihir itu ada dua macam sihir itu ada dua macam pertama sihir yang hakiki yang betul-betul terjadi betul-betul terjadi bisa membunuh bisa memisahkan dua orang yang saling mencintai bisa membuat suami istri bercerai. Atau sebaliknya, yang nggak saling cinta bisa dibuat saling cinta. Ini luar biasa pengaruh sihir. Bisa membuat orang gila, bisa membunuh. Ini sihir hakiki, betul-betul nyata ada terjadi. Kemudian yang kedua, sihir tahyili. Sihir yang tidak terjadi, tidak hakiki, hanya sifatnya pengkhayalan. Jadi mata kita yang disihir, Itulah jenis sihirnya para tukang sihir Fir'aun. Allah mengatakan, Saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Mereka menyihir mata manusia dan membuat manusia takut. Nabi Musa pun terkena. Yukhayyalu ilaihi min sihrihi annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Musa dari sihir mereka seakan-akan tali-tali itu berjalan. Padahal enggak. Bahkan ulama sepakat disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau bahwa ulama sepakat tukang sihir itu tidak akan bisa merubah hakikat. Maksudnya satu benda nggak mungkin dia bisa rubah jadi benda lain. Satu benda nggak mungkin dia rubah menjadi dua. Jadi kalau ada yang mengklaim dia bisa menggandakan uang itu mustahil, nggak mungkin, nggak mungkin terjadi. Kalau terjadi dia harus ditangkap juga tuh. Karena uang palsu kan, ya. uang palsu nggak boleh beredar. Ya. Kok bisa ya? Ada seorang dokter terpengaruh dengan orang seperti ini. Ya. Ulama sepakat, tukang sihir itu nggak bisa merubah hakikat. Jadi nggak mungkin dia bisa merubah satu bentuk ke bentuk yang lain. Para tukang sihir Fir'aun saja yang sangat hebat mereka hanya mengkhayalkan kepada manusia tali-tali itu seakan-akan jadi ular. Padahal tidak. Padahal tidak. Kata Allah, yukhayyalu ilaihi min sihrihim anna tas'a. Cuma dikhayalkan kepada beliau, kepada Musa, dari sihir mereka. Seakan-akan tali-tali itu berjalan. Musa pun takut. Manusia takut. Padahal tali-tali itu nggak berubah. Cuman mata mereka yang disihir. Jadi, nggak mungkin tukang sihir itu bisa merubah hakikat. Satu dijadikan dua, misalkan apa namanya uang digandakan atau daun-daun dirubah jadi uang. Nggak mungkin. Kalau mereka bisa sudah kaya raya mereka. Ya. Ini betul-betul nyata. Sama dengan pernah terjadi di masa sahabat. Pernah terjadi. Disebutkan Imam Al-Bukhari dalam kitab tarikh beliau. Ada tukang sihir melakukan aksinya di depan khalifah dia sembelih seseorang, kemudian dia pisahkan kepalanya, lalu dia sambung lagi. Subhanallah. Hidup lagi. Putus kepala, sambung lagi, hidup lagi. Kemudian datang seorang sahabat namanya namanya Jundub bin Abdullah Al-Azdi. Lalu beliau memenggal kepala tukang sihir tersebut. Pingin lihat dia bisa sambung nggak kepalanya. Ternyata jemaah sekalian dia gak bisa sambung kepalanya. Ya, matilah dia. Jadi itu tadi tipuan. Hanya mata kita yang ditipu, disihir mata kita. Jadi demikian. Wallahu a'lam. Ya. Satu lagi. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh, bagaimana penjelasan syariat kita tentang sehingga bermuda Sehingga bermuda itu adalah satu kawasan Kalau ditarik dari Simanjina itu dari Inggris Raya, Puerto Rico dan Amerika Serikat Itu luasnya sekitar 4 juta kilometer persegi Dan kalau kita tarik garis mediannya itu ada di Kepulauan Bermuda Sehingga disebutlah segitiga Bermuda Sering tragedi terjadi pesawat-pesawat tempur Amerika di Perang Dunia Kedua ketika melintasi udara di kawasan itu langsung jatuh dan hilang Sementara e, kalau dia ke dalam laut kita ditemukan bangkainya. kan juga banyak kapal-kapal perang dan kapal-kapal lain yang tenggelam di situ secara tiba-tiba dan tidak ditemukan bangkainya. Kemudian para ilmuwan barat berkesimpulan bahwa disitulah tempat kerajaan jin. Disitulah pusat kerajaan jin di Siga Bermuda itu. Yang kita sekarang apakah betul eh, struktur kemasyarakatan jin bila dibandingkan dengan struktur kemasyarakatan manusia? Apakah ada mirip-miripnya dan apakah memang di sana ada presidennya, ada jenderalnya, ada kerajaannya? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi Pimpinan mereka iblis. Pimpinan mereka iblis yang menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Itulah pimpinan mereka. Dan memang disebutkan dalam hadis yang sahih dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengabarkan iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dari sana dia memerintahkan setan-setannya. Kemudian setan-setannya masing-masing datang melapor, melaporkan hasil kerjaannya. Setiap ada yang melapor, iblis mengatakan, "Kamu bukan siapa-siapa, belum apa-apa." Ada yang melapor, Iblis mengatakan kamu belum apa-apa. Jadi disuruh lebih giat lagi bekerja. Iya. Sampai datang satu setan dan mengatakan, "Saya tidak tinggalkan dia, manusia itu, kecuali saya sudah berhasil membuat dia dan istrinya bercerai." Barulah setan mengatakan, "Kamulah yang terbaik." Jadi ini termasuk misi utama setan. Membuat suami istri bercerai. Makanya jangan kita ikut-ikutan program setan. Ya. Ini hadis sahih. Maknanya demikian disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu. Disebutkan sehingga sananya setan dia letakkan di atas air. Tetapi kita nggak bisa menebak-nebak. Kita nggak bisa menebak-nebak itu di segitiga bermuda atau di mana. Karena itu termasuk perkara gaib, nggak bisa kita pastikan.